Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala kata beliau, "Wal hadhiqu minhum yadhunnu anna ma'naha la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yudabbirul amra illallah." Perhatikan ini. Jadi orang pandainya hadik itu adalah orang yang paling pandai lah istilahnya itu. Orang pandainya di antara mereka itu sudah keliru dalam beranggapan. Wal hadzikum minhum orang pandai dari kalangan mereka ya dunnu dia menyangka atau beranggapan anna makna bahwasanya makna kalimat la ilaha illallah adalah la yakhluqu tidak ada yang mencipta wala yarzuqu tidak ada yang memberi rezeki wala yudabbirul amra tidak ada yang mengatur seluruh perkara illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala bayangkan ini Orang pandainya mereka aja keliru dalam menafsirkan, apalagi yang bodoh-bodohnya gitu loh ya. Orang pandainya mereka aja sudah keliru. Paham maksudnya? Nah, walaupun mereka dikatakan pandai menurut mereka padahal enam orang ahlul kalam al-falasifah itu, enam orang falasifah itu nggak tahu apa-apa mereka itu. Bodoh aslinya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Hamawiyah, kata beliau apa? Hum u'tu zakaan walam yu'tu zakaan hum u'tu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka itu diberi kecerdasan tapi tidak diberi kesucian hatinya. Barakallahu fikum. Cerdas tapi hatinya kesuci. Bagaimana? Rusak akhirnya. Karena intinya hatinya suci itu. Kalau hatinya suci udah yang lainnya insya Allah ikut. Tapi kalau hatinya sudah nggak suci, walaupun dia itu cerdas, nah maka kecerdasannya tidak tidak ada faedahnya. Terarah kepada perkara-perkara yang negatif terarah pada perkara-perkara yang buruk, yang jelek. Nah, sehingga benar apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-falasifah ahlul kalam, nah, yang mereka berusaha bagaimana caranya mencari, nah, mencari-cari detailnya Allah Subhanahu wa taala itu kayak apa sih? Maknanya apa sih? Bagaimana sebelumnya? Seperti itu, pertanyaan tanya dengan pertanyaan yang aslinya tidak perlu dijawab. Nah, sehingga Syekhul Islam mengatakan, "U'tu dzaka'an walam yu'tu zakaan. Mereka diberi kecerdasan tapi tidak diberi kesucian hati. Itulah keadaan ahlul batil wa ahlul dalal minal falasifah wa ghairihim. Dari kalangan falasifah dan yang selain mereka. Barakallahu Syarahnya Kama dzakara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah taala fi risalah at-Tadmuriyah. Pada risalah beliau yang, di, yang dikenal dengan risalah apa? At-Tadmuriyah Nah, jadi risalah beliau itu kalau kita perhatikan ya, barakallahu fiqh, Nah, risalah beliau akidah wasitiyah, kemudian tatmuriyah dan semisalnya itu semuanya kalau dilihat di majmu' fatwa ada. Nah, kenapa? Karena memang dikumpulkan semuanya di sana. Nah, barakallahu fiik itu. Kebanyakannya kita kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau kita telusuri kita punya kitabnya, kitab yang sering dikenal Majmu'ul Fatawa itu beberapa jilid itu ya, ada sampai 30 jilid itu yang cetakan bagus ya. Nah, itu di dalamnya ada di akhir-akhir kitab itu. Nah, bisa dilihat di sana ada. Cuman enam sebagian orang ya, dipisah-pisahkan dalam rangka biar mudah dipahami. Ini kitab Syekhul Islam Akhir Wasitiyah dipelajari. Kemudian ini karang Syekhul Islam Tatmuriyah dipelajari. Dipisahkan gitu ya, agar mudah dalam memahami atau mudah dalam mencari. Nah, kata beliau, ini disebutkan sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam risalah beliau Atat Muriyah Nah, adat muriyah wa khairiha an ulama'il kalam dinukilkan dari ulama kalam. Ulama kalam itu adalah ulama ahlul kalam, al-falasifah. Naam, al-falasifah. Anal ilah indahum, ilah menurut mereka adalah huwal qadiru al ikhtira'. Adalah zat yang mampu untuk mewujudkan dah itu. Jadi ilah menurut mereka itu bukan yang diibadai itu bukan. Bukan yang berhak untuk diibadai bukan tapi apa? Al qadiru al ikhtira'. Zat yang mampu untuk menciptakan atau mewujudkan itu. Rububiyah atau uluhiyah berarti? Rububiyah masih. Yakni alladhi na'am yaqdir 'alal khalqi war rizqi wal ihya wal imatah. Ya maksudnya adalah zat yang mampu untuk menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Bayangkan. Masih keliru juga karena dia menafsirkan tauhid al-uluhiyah dengan tauhid rububiyah keliru. Dia menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan tauhid ar-rububiyah keliru. Nah, Ewa. Naam wa yubayyinuna aqaidahum ala hadha atau wa yabnuna mereka membangun aqaidahum mereka membangun keyakinan-keyakinan mereka ala hadha atas keyakinan yang keliru ini menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan tauhid rububiyah wa yufassiruna la ilaha illallah bihadzal ma'na mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah ini dengan makna yang seperti ini wa التوحيد tauhidah wal iqraru bit tauhid rububiyyah hadza Dan mereka menjadikan bahwasanya tauhid itu maknanya adalah ikrar, pengakuan dengan tauhid rububiyah saja. wahada ghalatun 'azim. Ini ada kekeliruan yang besar. Barakallahu fikum, kekeliruan yang sangat besar. Jadi kalau kita perhatikan mereka itu bukan orang pandai itu ya. Walaupun dikatakan cendekiawannya mereka, orang pandainya dari kalangan mereka. Buktinya apa? Pandai tapi tidak suci hatinya. U'tu zakaan walam yu'tu walam yu'tu zakaan. Diberi kecerdasan tapi tidak diberi kesucian hatinya. Nauzubillah min dzalik. Kata beliau, "Fa idza kana hadza halul 'alim minhum fa kaifa bil jahil?" Kata beliau, apabila ini keadaan orang alimnya mereka, perhatikan ya. Apabila keadaan orang alimnya mereka ada seperti ini, fa kaifa bil jahil? Bagaimana dengan keadaan orang yang bodoh? Hah? Orang alimnya aja yang dianggap paling alim, paling pinter, menafsirkan kalimat la ilaha illallah aja masih keliru, masih dengan tauhid rububiyah, bagaimana orang yang bodohnya? Paham maksudnya ya? Fakaifa bil jahil? Bagaimana dengan orang bodohnya? Orang pinternya aja keliru, bagaimana dengan orang bodohnya? Seperti itu maksudnya. Wa dan tidaklah ini illa min qillatil ihtimam bid'awati tauhid. Tidaklah hal seperti ini muncul melainkan karena apa? Karena tidak ada kepedulian atau kurangnya ihtimam, kurangnya perhatian penuh dengan dakwah tauhid. Wa taqlidil aba'i wal ajdad dan taklid naam mengekor, mengekor pada para bapak-bapaknya dan para naam ajdad, kakek-kakeknya, nenek moyangnya diikuti. Naam. Wal iktifa minal Islam bimujaradil intisab dan mereka mencukupkan dari agama Islam ini bimujarradi intisab semata-mata cuma intisab saja apa intisab penyandaran aku muslim KTP ku KTP beragama Islam dah itu aja li aghradin karena ada tujuan-tujuan yang mereka inginkan wa ahdafin dunyawiyah karena ada harapan-harapan dunyawiyah Allahu a'lam biha yang Allah taala lebih tahu tentangnya barakallahu fik banyak seperti ini ya mengaku dirinya agama Islam, menaruh, mengaku dirinya beragama Islam, mengaku dirinya Muslim, tapi cuma apa? Pengakuan saja tidak mengamalkan Al-Quran, tidak mengamalkan Sunnah. Padahal apa? Padahal Al-Islam huwa Sunnah, was Sunnah hiyal Islam, walayakumu ahaduhuma illa bil akhar. Nah, sebagaimana yang ucapan siapa kemarin? Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarh Sunnah. I'lamu Nah, kata beliau, "I'lamu annal Islama huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah. Jadi orang kalau beragama Islam tidak sempurna kalau tidak mengamalkan sunnah gitu loh. Kemudian oh, sebaliknya juga Was sunnah yang Islam dan sunnah itu sendiri juga al Islam. Maksudnya kalau dia beramal dengan amalan sunnah tapi agamanya tidak agama Islam tidak diterima juga. Jadi harus senantiasa apa? Beriringan. Walayakumu ahaduhuma illa bil akhar dan masing-masing keduanya tidak bisa berdiri tegak kecuali dengan yang lainnya. Dalam artian kecuali dengan apa? saling bahu membahu, saling naam melengkapi al-Islam dan as-sunnah seperti itu. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga di dalam berdakwah seperti ini perlu yang namanya al-ikhlas. Barakallahu fikum. Sebagai nasihat perlu yang namanya al-ikhlas. Bukan mengharapkan gaji, bukan mengharapkan, nah, bukan sebagai dai bayaran, dai yang sudah menampilkan atau berani nah, pasang tarif. Nah, kalau dakwah di tempat tempat ini sekian-sekian, kalau di luar Jawa sekian, jangan. Itu semuanya adalah dakwah yang tanpa diiringi dengan keikhlasan. Yang ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya kalau tidak ada uang, nggak dakwah. Seperti itu, jangan ya. Hati-hati. Kita tetap berdakwah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh para al-anbiya wal mursalin, tidak bertasawul minta-minta, dan tidak mengharapkan imbalan dari siapapun. Nah, dalam keadaan demikian kita sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, jika diberi tanpa kita harus meminta, tanpa kita harus melongok, minta berharap dari dia, diterima. Nah, paham ya? Tanpa kita harus apa? Atatallu' tanpa kita harus menoleh, melihat, mengharapkan jangan. Tapi kalau dibeli, diberi, maka terimalah, nggak masalah. Naam. ewa. Idza ja'aka minal mal atau min hadal mal fakhudhu. Jika datang harta kepadamu atau berupa harta kepadamu, maka ambillah. Naam. Tanpa kamu harus apa? Min ghairi tatallu'in wala israfin. Tanpa kamu harus tatallu' mengharapkan tanpa kamu harus minta-minta. Barakallahu fikum seperti itu. Tapi kalau sudah berani pasang tarif dalam artian kami mau siap berdakwah di tempat ini tapi harus menyediakan uang sekian sekian sekian. Nah, itu bahaya. Atau dia mengatakan kalau dakwah di luar Jawa biasanya amplopnya sekian jumlahnya. Itu juga jangan. Berdakwah lillah ada amplop nggak ada amplop, ada uang tidak ada uang tetap berdakwah. Itu yang kita inginkan. Dan semakin dakwah itu berusaha ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berat juga ujiannya. Dan semakin kita dianggap asing, orang ini dakwah tapi kok nggak seperti yang lainnya sih? Yang lainnya itu kalau dakwah itu biasanya pakai kotak infak, kotak amal untuk mencari dana misalnya. Nah, kita enggak, kita harus tampil beda, tamayuz dengan mereka. Mereka biarkan ahli bid'ah wa dalal hizbiyyin biarkan. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah berdakwah dengan ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dan mutaba'ah itu yang kunci yang harus kita pegang dan kita merasa terasingkan ya di hadapan mereka asing. Nah, sehingga diucapkan oleh Imam Sufyan ats rahimahullah taala, nah Amirul Mukminin hadis apa yang beliau ucapkan? Istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Saling nasihat menasihatilah kalian kepada ahli sunnah dengan nasihat yang bagus. Perhatikan. Kenapa demikian? Dengan nasihat yang bagus yang sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah. Wa qulu qawlan sadida Ucapkanlah dengan ucapan yang yang benar, ucapan yang jujur sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Fa innal ghuraba, karena sesungguhnya mereka itu ghuraba, orang-orang yang asing. Tapi asing di hadapan siapa? Barakallahu fikum. Asing di hadapan manusia saja. Tapi jangan beranggapan kita itu asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kita termasuk orang-orang yang beruntung insyaallah taala. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba ghuraba agama Islam itu awal mula dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali seperti semula asing. Tapi bahagialah atau keberuntungan bagi orang-orang yang asing. Dalam artian asing bagaimana? Ya, yang dia menumbuhkan, menghidupkan as-sunnah di tengah-tengah masyarakat yang sudah rusak, yang penuh dengan gejolak fitnah. Nah, menyambar kanan dan kiri, dia tetap tegak di atas Al-Quran dan Sunnah, itulah keasingan yang muncul orang akan menganggap, menganggap kita adalah dakwah yang seperti ini, seperti itu sesat dan semisalnya, itu hanyalah anggapan saja. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kedudukan enam orang yang berilmu, kedudukan orang yang di atas al-haq itu yang senantiasa Allah taala berikan pertolongan. Mansur. Kata beliau, min ghairi ta'arrufin 'ala din al-haqiqi tanpa dia mengenal agama yang benar alladhi asasuhu at-tauhidul khalis yang pada asalnya agama yang benar ini agama yang hakiki ini pondasinya adalah tauhid yang murni kalau pondasinya aja sudah nggak kuat perhatikan ya orang kalau menegakkan rumah bikin rumah bangun rumah ada pondasinya nah kalau pondasinya tidak kuat rumah itu lama tidak lama atau lama kelamaan akan roboh karena pondasinya tidak kuat, tapi kalau sudah didasari dengan pondasi yang kuat, dengan tauhid yang benar dan agama yang benar, maka insya Allah taala yang di atasnya pun akan kuat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Berikutnya, qala al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala kata beliau, "Fala khaira fi rajulin juhal kuffar a'lam minhu bi ma'na la ilaha illallah." Paham ya? Fala khaira fi rajulin. Tidak ada kebaikan pada seorang laki-laki. Yang orang bodohnya orang kafir itu lebih tahu daripada daripada dia. Paham maksudnya? Tidak ada kebaikan bagi seorang laki-laki juhal kufar yang orang bodohnya orang kafir itu a'lam lebih tahu daripada dia tentang makna la ilaha illallah. Perhatikan ini. Kenapa beliau mengatakan seperti ini? Karena orang-orang kufar Quraisy zaman dahulu itu paham mereka paham dan tahu makna la ilallah. Cuman mereka menentang dan enggan untuk mengucapkannya. Karena apa? Karena kalau mereka mengucapkan, konsekuensinya, keharusannya harus meninggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perhatikan, orang-orang kufar belakangan ini yang zaman kita ini ya, mereka apa? Mereka sudah tidak tahu makna la ilallah, mengaku bahwasanya beragama Islam, tidak tahu makna la ilallah. Nah, itu, paham ya? dan berani mengaku itu ya. Nah, berani mengucapkan la ilaha illallah, enggak tahu maknanya, enggak tahu konsekuensinya, tetap menyembah patung berhala contohnya. Tapi kalau orang-orang kafir Quraisy, itu mereka masih tahu dan itu pun juga belum belum belum masukkan mereka dalam keislaman. Karena cuman eh, cuman tahu maknanya tapi tidak mau mengucapkan dan mengamalkan. Kata beliau, qala asy-syarih Syekh Shalal Al-Fauzan Ta'ala kata beliau La khaira fi rajulin yadda'il Islam Tidak ada kebaikan pada seorang laki-laki yang dia mengaku beragama Islam, bal yadda'i annahu min ahli ilm, bahkan perhatikan, bahkan dia mengaku-ngaku dia termasuk ahli ilm wala yafham makna la ilaha illallah. Sedangkan dia tidak paham makna la ilaha illallah. Barakallahu fikum, kami tekankan sekali lagi, nah baik itu para lelaki maupun para wanita untuk benar-benar memahami makna la ilaha illallah. Karena banyak ya sudah kita ulang-ulang berkali-kali. Belajar, mustami' bertahun-tahun. Tapi kalau ditanya makna la ilallah apa maknanya? Wallahualam alam, jangan. Usahakan tahu la ilaha illallah la ma'budu bihaqin illallah selesai. Dalilnya mana? Ditambah lagi, Zalika bi annallaha wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna allaha wal aliyyul kabir. Usahakan tahu yang sependek seperti ini ya. Karena perkara penting ini. Bagaimana kita tidak tahu maknanya? bertahun-tahun bahkan kita ahlu sunnah jamaah sunni sanafi tapi giliran ditanya apa makna la ilallah wallah alam jangan kita bukan jamaah tablik jamaah tablik itu jamaah kompor itu Nah, yang pergi sana kemari bawa kompor dan misalnya mereka apa? Mereka itu kalau disuruh belajar tauhid tidak mau. Dalam artian apa? Tidak memedulikan yang penting awal kali Naam masuk dalam apa? Dalam lingkupan mereka dakwah. Dah, khuruj fisabilillah katanya keluar sana, keluar kemari. Naam, jamaah jaulah. Eh, karena jaulah sana, jaulah sini, pindah sana, pindah sini. Mana ilmunya? Ditanya coba. Apa makna la Allah Mereka nggak akan tahu. Paling pol makna yang mereka ketahui apa? Tiada Tuhan selain Allah. Kembali ke kan lagi. Tapi ahlu sunnah wal jamaah mereka istimam Perhatian penuh dengan makna la ilaha illallah. La ma'budah haqqun illallah. Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nilai jangan pakaiannya. Pakaiannya sama, modelnya sama, akhwatnya pakai cadar, laki-lakinya celananya cingkrang, pakai jubah, jenggotnya panjang, bukan itu nilainya. Amalannya, bagaimana amalan dia? Amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ataukah tidak? Ataukah sekedar pakaiannya saja? Pakaian itu, nah belum tentu apa? Sesuai dengan amalannya. Nah, dalam artian seperti itu ya. Barakallahu fikum jangan memandang cuma pakaian saja, tapi amalannya apakah sesuai dengan Al-Qur'an ataukah tidak sesuai dengan sunnah ataukah tidak. Barakallahu fikum seperti itu. Jangan tertipu dengan mereka ya. Jamaah jaulah. Naam. Waqad fahima kuffar Quraisy. Dalam keadaan demikian orang kufar Quraisy memahami makna la ilaha illallah wa arafu ma'naha. Mereka tahu juga maknanya. Tapi apa? Tapi mereka enggan mengucapkan itu. Nauzubillah ya. Sudah tahu maknanya, Enam Dan sudah dipahami maknanya tapi enggan untuk mengucapkannya. Innal amra khatirun. Sesungguhnya perkaranya itu bahaya. Wal syani'un. Sedangkan ketidaktahuan itu juga apa? Syani' dicela juga. Perkaranya sudah besar. Naam, kalau sampai tidak tahu, naam, orang tidak tahu masalah la ilaha illallah ini juga tercela. Paham itu ya? Naam. Seperti itu. In kuntala tadri fatilka musibah. Wa in kunta tadri fal musibatu a'dham. Kalau seandainya kamu itu tidak tahu, maka itu musibah. Nah, kalau seandainya kamu tidak tahu masalah seperti ini, itu musibah. Dan kalau seandainya kamu tahu, maka musibahnya itu juga lebih besar. Dalam artian apa? Ujiannya besar. Nah, banyak tantangan, halangan, hambatan, rintangan. Wal wajibu al muslimin dan yang wajib bagi kaum muslimin an yantabihu lidinim mereka hendaklah perhatian penuh terhadap agama mereka. Wa yata'ammalu da'watan nabiyihim dan hendaklah mereka memperhatikan dakwah nabi mereka. Wa yafqahu dinahum fikhan sahihan. Dan hendaklah mereka memahami agama mereka dengan pemahaman yang benar. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah taala berikan enam kebaikan pada seorang maka Allah taala akan pahamkan dia dalam agama ini. Paham itu ya? Hadis yang rawahu Al-Bukhari rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim muttafaqun alaihi hadisnya siapa? Nah, hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Sahar bin Harb. Apa kata Rasulullah SAW? Man yuridillahu bi khairan yufakihu fiddin. bin Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki pada seorang itu kebaikan, maka Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam agama ini. Mabhumnya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, kalau seandainya orang itu tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berarti orang tersebut tidak dipahamkan dalam agama ini. Na'udzubillah min dalik. Barakallahu fikum na'udzubillahi min dalik. Na'udzubillah min dalik. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari perkara tersebut. Nah, jadi jangan merasa rugi. Kita berjalan menempuh perjalanan menuntut ilmu itu bukan rugi. Kelihatannya rugi di dunia, habis bensinnya, habis uangnya, tapi itu kerugian di dunia saja. Di akhiratnya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Itu perhatikan baik-baik. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Ta'ala akan mudahkan orang tersebut dengan sebab dia menempuh perjalanan tersebut untuk menuntut ilmu dimudahkan ke dalam surga. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jalan menuju surga. Barakallahu fikum seperti itu. Dan orang pencari hadis, pencari ilmu itu pasti seringnya rugi. Dinukilkan itu ya, asar atau dinukilkan ucapan salaf yaitu ucapan siapa itu? nam Syu'bah. Syu'bah Abu Ustam, al Hajjaj. Nam Amirul Mukminin Hadis, apa kata beliau? Bi'tu tasta taumi aku menjual periuk atau panci ibuku. Nah, bisabi'an dananir dengan tujuh dinar. Nam sampai beliau menjual apa? Panci ibunya dijual. Kemudian beliau juga mengucapkan apa? Mantolab al hadis aflas Barang siapa yang mencari hadis, mencari ilmu atlas, apa atlas? Bangkrut. Harus banyak ini dibeli, kita beli harganya mahal. Kemudian nanti kalau pensilnya hilang beli lagi. Kemudian kalau buku tulisnya habis beli lagi. Kemudian kalau kitabnya sudah selesai beli lagi. Uangnya habis nggak? Uangnya kelihatan habis, bangkrut. Tapi bangkrut di dunia, di akhiratnya jangan tanya. Insya Allah Taala kalau dia itu ikhlas, Allah Taala akan angkat derajatnya bahkan apa? bahkan dimudahkan jalan menuju surga man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang dia berkeinginan dengannya adalah ilmu yang dia cari maka Allah taala mudahkan orang tersebut jalan menuju surga barakallahu fikum seperti itu kata beliau kita lanjutkan pembahasannya wa yuqimuhu ala asasi ala asatin salim dan mereka menegakkan agama ini di atas pondasi yang selamat min aqidah tauhid dari berupa akidah keyakinan tauhid wal bara'ati minasyirki wa ahli dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya wala yaktafu bi mujaradit tasammi wal intisab dan tidak mereka tidak merasa cukup dengan semata-mata penamaan penamaan perhatikan penamaan saja dan penyandaran saja ma'al bapaknya 'ala rusum wal 'adat bersamaan dia masih tetap sesuai dengan keadaannya dan adat istiadatnya al mukhalifalah yang menyelisih agama tersebut. Paham itu ya? Kalau cuma semata-mata penamaan, penyandaran kami muslim, kami beragama Islam, tapi masih berada di adat istiadat jahiliyah, masih menyembah berhala, menyembah patung, minta berkuburan, minta berambah bulan, bah bulan sudah meninggal, hati-hati. Nah, seperti ini tidak diterima. Wa tardidu iba wa tardidu nam wa tardidu ibaratin jawfa la tasman wa la tughni min ju'. Paham maksudnya? Dan mengulang-ulang ibarat-ibarat yang kaku, paham? Diulang-ulang ibarat-ibarat yang sudah kaku. Dalam artian kaku itu bagaimana? Yang gak ada maknanya cuma diulang-ulang aja. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, ulang-ulang. Nah, kami ini Islam, kami ini Muslim, kami ini agamanya ini. Itu apa? La tusminu wa la min Tidak bisa bikin gemuk, tidak bisa juga menghilangkan orang yang lapar. Paham? Dalam artian tidak bisa membuat gemuk, tidak pula apa? Membuat orang yang lapar itu kenyang nggak bisa. Nah, terus bagaimana? Ya, seperti itu keadaannya. Nah, nggak diterima tadi. Nah, satu lagi kata beliau. Tidak arafta ma qult laka ma'rifatal qalbin Nah, kata beliau, apabila engkau telah mengetahui apa yang telah aku katakan kepadamu, mengenal dengan hati, ai, idza arabta ma dzakartu laka minal farqi tauhid ar rububiyyah, maknanya ini perhatikan. Apabila engkau telah mengetahui apa-apa yang telah kami sebutkan kepadamu berupa perbedaan antara tauhid ar-rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah, wa arafta annal musyrikin aqarru bil awal, wa jahadu tsani, perhatikan. Dan engkau tahu bahwasanya orang-orang musyrikin dari kalangan kufar Quraisy dan yang semisalnya mereka mengikrarkan dengan yang pertama. Apa yang pertama? Mereka mengikrarkan mengakui dengan yang pertama. Apa yang pertama? Tauhid rububiyah. Wajah tsani dan mereka mengkufuri, menentang dengan tauhid yang kedua. Apa yang kedua? Tauhid uluhiyah. Falam yudkhilhum fil Islam. Seperti ini tidak memasukkan mereka dalam keislaman wa kutilu dan mereka pun diperangi wasuhillat dima'uhum wa amwaluhum dan dihalalkan harta-harta mereka dan dihalalkan pula, pula darah-darah mereka. Idza arafta hadhil umur ma'rifata qalbin. Apabila engkau telah mengetahui perkara ini dengan pengetahuan secara hati, la ma'rifata lisanin faqat, bukan pengetahuan secara lisan saja, ka'an yahfadul insan hadal makna. Paham maksudnya? Seperti manusia itu menghafal maknanya ini wa yu'addihi lil imtihan, kemudian dia Naam yu'addihi menyampaikan ketika di dalam ujian wayan jahfi dan dia berhasil atau dia menang dalam ujiannya, berhasil dalam ujiannya walam yatafaqqah fihi tapi dia tidak memahami nah makna tersebut fi qalbihi di dalam hatinya wa yafhamuhu tamaman dan dia tidak memahami secara sempurna fahadha la yakfi paham maksudnya fal ilmu huwa ilmul qalbi wa ilmul basirah la ilmul lisan faqat bahwasanya ilmu itu adalah ilmu qalb benar-benar diyakini dan ilmu basirah ilmu yang benar-benar naam tertancapkan dalam hati bukan semata-mata ilmu lisan fakat bukan diucapkan saja dia paham aku paham aku ucapkan maknanya tahu nanti kalau ujian dia jawabnya benar nah, dan berhasil ujiannya menang ujiannya bukan itu yang diinginkan tapi benar-benar memahami di dalam hati memahami dengan pemahaman yang sempurna 6 Paham ya? Dengan pengetahuan yang diresapi dengan hati itu. Barakallahu fikum, itu yang beliau sampaikan di enam dalam kitab tersebut. Jadi khulasahnya yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini atau kesempatan pada hari ini adalah apa? Adalah bahwasanya orang kufar Quraisy itu ternyata lebih tahu makna la ilaha illallah dibanding orang kufar zaman sekarang.